Bismillahirrahmanirrahim Innal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil fala hadiyalah an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila الدين Amma ba'd Kita memohon kepada Allah SWT Semoga Allah SWT memberikan Taufik Dan juga hidayahnya kepada kita semua Dan juga Menjaga keluarga kita Dan Saudara-saudara kita dari semua kejelekan. Hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan kali ini di Masjid Rasulullah SAW yang penuh dengan berkah ini. Yang beliau kabarkan bahwasanya solat sekali di masjid Rasulullah SAW ini lebih baik daripada seribu kali sholat di masjid yang lain. Kemudian materi yang ingin kita sampaikan pada sore hari ini adalah tentang tata cara ibadah umroh yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan ini adalah sebuah perkara yang penting apalagi sebagian besar dari hadirin semuanya, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, datang ke sini tujuan utamanya adalah untuk menunaikan ibadah umrah ini. Dan Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, Fudu anni manasikakum." Hendaklah kalian mengambil manasik kalian dariku. Artinya, Rasulullah SAW menyuruh kita semua untuk mengambil cara untuk menunaikan ibadah haji maupun umrah ini dari Rasulullah Wasallam. Khudhu anni manasikakum. Al Imam Al Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya boleh mengatakan babun al ilmu qabla al qawli wal amal. Bab ilmu itu dilakukan sebelum berkata dan juga sebelum mengamalkan. Ilmu itu sebelum kita mengucapkan dan sebelum kita mengamalkan. Oleh karena itu mempelajari tentang materi umrah ini adalah sebuah perkara yang penting terutama bagi orang yang mau mengadakan atau melaksanakan ibadah umrah. Dan sebelum kita mulai materi ini perlu saya beritahukan bahasanya kajian ini bisa didengar juga oleh ibu-ibu di musola wanita, baik musola bagian kanan kita maupun bagian kiri kita. Kemudian eh, Bapak Ibu sekalian juga bisa mendapatkan rekaman dari kajian ini di bagian perekaman yang letaknya di pintu nomor 17 dengan membawa flash dan insya Allah akan dikopikan di sana. Kemudian di akhir pertemuan Kalau misalnya masih ada waktu Insya Allah akan kita berikan kesempatan Bagi jamaah sekalian untuk mengajukan Pertanyaan Dan saya utamakan Adalah pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang akan kita sampaikan Kemudian cara mengajukan pertanyaan adalah dengan menulis di atas kertas ya kemudian disampaikan ke depan dan insya Allah akan kita baca dan apabila tidak memiliki kertas, insya Allah kita sudah menyediakan. Ya kita sudah menyediakan. Silahkan nanti yang mau menulis pertanyaan bisa mengambil di depan, ya dan saya taruh di samping saya ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi materi yang akan kita sampaikan pada sore hari ini adalah tentang tata cara ibadah umroh. Dan sebagian besar dari materi ini akan kita ambil dari buku yang dikarang oleh guru kami Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr Hafizullah Ta'ala yang berjudul Tafsirun Nasik yang isinya adalah tentang adab-adab dan juga tata cara ibadah haji dan umrah. Kemudian di dalam kitab ini beliau menyebutkan tentang definisi, definisi dan juga pengertian umroh secara bahasa maupun secara syariat. Umroh secara bahasa artinya adalah ziarah, yaitu berkunjung. Adapun secara syariat maka umroh adalah berkunjung ke Baitullah dengan maksud melaksanakan tawaf di sana dan juga melaksanakan sa'i di antara sofa dan Marwah. Ini adalah pengertian umrah secara bahasa maupun secara istilah. Dan umrah ini adalah ibadah yang agung dan memiliki pahala yang besar. Di antaranya adalah yang dicantumkan di dalam sebuah hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah ke umrah berikutnya adalah penebus. Penebus apa? Penebus dosa-dosa yang dikerjakan di antara keduanya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Yang isinya adalah tentang keutamaan ibadah umrah dan juga keutamaan mengulang-ulang ibadah umrah. Dan bahwasanya ibadah umrah ini bisa menghapuskan dosa. Dan yang dimaksud dengan dosa di sini adalah dosa kecil. Tidak mencakup dosa-dosa yang besar. Dan ini yang dikuatkan oleh pengarang di sini bahwasanya yang dimaksud dengan dosa-dosa yang bisa ditebus dengan amal-amal soleh diantaranya adalah umrah adalah dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa-dosa yang besar yaitu al-kabair maka ini hanya bisa ditebus dengan taubat yaitu dengan taubat yang nasuha. Kemudian eh, setelah kita mengetahui tentang keutamaan ibadah umrah ini perlu kita mengetahui tentang hukum umrah. Di sini pengarang menyebutkan bahasanya pendapat yang benar atau pendapat yang lebih kuat bahwasanya umrah ini hukumnya adalah seperti haji yaitu hukumnya wajib dilakukan sekali seumur hidup bagi siapa bagi orang yang sudah terpenuhi baginya syarat-syarat wajib umrah jadi menurut beliau bahwasanya umrah ini wajib dilakukan sekali selama seumur seumur hidup bagi orang yang sudah terpenuhi syarat-syarat wajib umrohnya. Adapun yang dilakukan setelah itu, maka itu semua adalah tatawu, yaitu umrah-umrah yang sunnah, yang hukumnya adalah dianjurkan. Hukumnya tidak wajib, kecuali dalam satu keadaan apabila seseorang bernadar untuk umrah, maka umrah tersebut menjadi menjadi wajib. Dalil bahasanya umrah ini hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup bagi orang yang sudah terpenuhi syarat wajibnya. Di antaranya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, hal 'alan nisa'i jihad?" Ya Rasulullah, apakah wajib bagi para wanita untuk berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau Sallallahu alaihi wasallam mengatakan Naam, iya Alaihinna jihadun la kitala fihi Wajib bagi mereka Untuk melakukan jihad yang tidak ada peperangan Apa itu? al hajj wal umrah Haji dan juga umrah Sabda beliau Sallallahu alaihi wasallam alaihin Ini maknanya dalam bahasa Indonesia adalah wajib bagi mereka Ini menunjukkan bahasanya Umrah ini adalah hukumnya hukumnya wajib dan wajib dilakukan segera. Karena Allah SWT mengatakan fastabiqu al khairat. Segera bersegeralah kalian untuk menunaikan kebaikan. Jadi pendapat yang dikuatkan oleh pengarang di sini bahwasanya umrah ini hukumnya wajib. Dilakukan sekali seumur hidup dan dilakukan dengan segera tidak boleh ditunda-tunda apabila sudah terpenuhi syarat wajibnya Apa itu syarat wajib umroh? Syarat-syarat wajib umroh ini ada lima Ya tolong diperhatikan Syarat-syarat wajib umroh ini ada lima Syarat-syarat wajib umroh adalah perkara-perkara yang apabila terpenuhi maka wajib bagi seseorang untuk menunaikan ibadah umroh dan jumlahnya ada lima. Yang pertama adalah Islam. Yang pertama adalah al-Islam, yaitu seseorang beragama Islam. Adapun orang yang kafir yang tidak masuk Islam atau belum masuk Islam maka tidak wajib baginya untuk menunaikan ibadah umrah. Seandainya dia menunaikan ibadah umrah, maka umrah ini tidak sah sampai dia bersyahadat dan masuk ke dalam agama Islam. Kemudian syarat yang kedua adalah akal orang yang tidak berakal seperti orang yang gila maka tidak wajib baginya untuk menunaikan ibadah umroh seandainya dia menunaikan ibadah umroh dalam keadaan tidak berakal maka ibadah tersebut tidak diterima atau tidak sah karena Rasulullah SAW bersabda rufi al-qalamu an thalathah pena itu diangkat dari tiga golongan kemudian belum menyebutkan diantaranya adalah anil majnun hatta yaqil. Diangkat pena itu dari orang yang gila sampai dia kembali berakal. Kemudian yang ketiga adalah balik. Syarat wajib di antara syarat wajib umrah adalah dalam keadaan balik. Anak yang belum balik maka tidak wajib atasnya melakukan ibadah umrah. Dan seandainya ada seorang anak kecil yang melakukan ibadah umrah maka umrahnya sah. Umrahnya sah. Akan tetapi umrah yang dia lakukan ini tidak mencukupkan atau tidak bisa menggugurkan kewajiban dia. Sehingga apa? Sehingga dia nanti kalau sudah besar, sudah dewasa dan terpenuhi baginya syarat wajib umrah, maka dia berkewajiban lagi untuk menunaikan ibadah ibadah umrah. Kemudian yang keempat, syaratnya adalah merdeka yaitu bukan sebagai seorang hamba sahaya. Apabila ada seorang hamba sahaya menunaikan ibadah umrah, e, eh, ibad, e, eh, seorang hamba sahaya maka tidak wajib baginya untuk menunaikan ibadah umrah. Dan seandainya dia melakukannya, maka umrah yang dia lakukan ketika dia dalam keadaan sebagai seorang hamba sahaya ini sah akan tetapi tidak bisa menggugurkan kewajiban dia. Artinya apa? Nanti kalau dia sudah merdeka sudah dibebaskan dan menjadi orang yang merdeka, maka dia berkewajiban untuk melakukan ibadah umroh. Kapan? Apabila terpenuhi syarat-syarat wajibnya. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih, ayyuma abdin hajja bihi ahluhu thumma u'tiqa fa alaihi hajju wa ayyuma sabiyyin hajja bihi ahluhu sabiyyan thumma adraka fa alaihi hajjatur rajul yang artinya apa? Siapa saja seorang hamba sahaya yang berhaji kemudian dia dimerdekakan, dibebaskan, maka dia berkewajiban untuk melakukan ibadah haji. Siapa saja seorang hamba sahaya yang masih sebagai seorang budak melakukan ibadah haji, kemudian dia dimerdekakan, maka dia masih berkewajiban untuk melakukan ibadah haji apabila nanti dia terpenuhi syarat wajibnya dan siapa saja anak kecil yang menunaikan ibadah haji dalam keadaan dia masih sebagai anak kecil belum dewasa kemudian dia dewasa maka dia berkewajiban untuk melakukan ibadah ibadah haji ya ketika terpenuhi syarat-syarat wajib hajinya ketika dia sudah dewa dewasa kemudian syarat yang kelima adalah al-qudrah yaitu seseorang memiliki kemampuan ini adalah juga termasuk syarat wajib menunaikan ibadah umroh. Dan al-qudrah di sini, kemampuan di sini mencakup dua perkara. Kemampuan dalam badan maupun kemampuan di dalam harta. Orang yang mampu badannya atau fisiknya, akan tapi dia tidak memiliki harta, maka dia tidak berkewajiban untuk melakukan ibadah umroh. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki kemampuan badan Entah itu karena sudah tua Ataupun karena dia e, sakit Yang tidak dimungkinkan kesembuhannya Atau tidak diharapkan kesembuhannya Sementara dia punya harta Maka dalam keadaan seperti ini Dia wajib untuk mewakilkan kepada orang lain Ya apabila seseorang Memiliki atau tidak memiliki kemampuan fisik dia mungkin dia adalah sudah tua renta Ataupun dia sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya Sementara dia punya harta yang banyak Maka dalam keadaan seperti ini Dia berkewajiban untuk mewakilkan kepada orang lain Mewakilkan kepada orang lain untuk bisa mengumrohkan dirinya Dan dalil-dalil tentang bolehnya seseorang mewakilkan banyak Ya diantaranya adalah hadis Abi Razin al uqayli radhiyallahu anhu ketika beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya bapakku adalah seorang yang sudah tua renta, tidak mampu untuk melakukan ibadah haji dan umrah dan tidak mampu untuk safar bepergian." Maka beliau SAW mengatakan, an abika wa'tamir." Berhajilah kamu untuk bapakmu dan juga berumrahlah untuk bapakmu. Ya ini menunjukkan bahwasanya boleh kita mewakilkan orang lain untuk menghajikan kita ataupun mengumrahkan kita dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan oleh para para ulama. Ini adalah lima syarat yang di situ sama antara laki-laki maupun wanita. Adapun wanita maka ditambah satu syarat. Wanita ditambah satu syarat yang tidak dimiliki oleh laki-laki yaitu dia harus memiliki mahram. Dia harus memiliki mahram, yaitu orang yang menemani dia di dalam bepergian. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tusafiru al-mar'atu illa ma'adhi mahram." Tidak boleh seorang wanita bepergian jauh kecuali dengan mahramnya seorang laki-laki ketika mendengar sabda Nabi SAW ini dia bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, aku ingin pergi berjihad bersama pasukan ini dan itu. Kemudian istriku ingin pergi menunaikan ibadah haji. Artinya dia bertanya kepada Rasulullah mana yang akan saya utamakan. Saya pergi berjihad atau saya menemani istri saya untuk menunaikan ibadah ibadah haji. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ukhruj ma'aha. Pergilah engkau bersama istrimu. Artinya lelaki ini yang akan ingin menunaikan jihad atau ingin melaksanakan jihad fisabilillah yang merupakan ibadah yang utama di dalam Islam. Tapi Rasulullah SAW mendorong dia dan menyuruh dia untuk menemani istri istrinya. Dan ini menunjukkan tentang wajibnya seorang wanita bepergian dengan mahramnya. Dan apabila seorang wanita terpenuhi lima syarat yang pertama di atas, akan tetapi tidak terpenuhi syarat wajib yang terakhir yaitu mahram, maka dia tidak berkewajiban untuk melakukan umroh. Artinya seandainya dia meninggal dalam keadaan tidak berumrah, maka dia tidak berdosa. Karena dia makdur dia mendapatkan udur karena dia tidak memiliki mahram. Dan yang dimaksud dengan mahram banyak. Ya, suami ini termasuk mahram. Kemudian saudara laki-laki, bapak, anak laki-laki, paman, baik dari pihak ibu maupun dari pihak bapak, ini juga termasuk mahram. Kemudian kakek ini juga termasuk mahram. Mertua laki-laki ini termasuk mahram menantu laki-laki ini juga termasuk mahram. Kemudian saudara laki-laki sepersusuan ini juga termasuk mahram. Dan masih banyak lagi. Jadi mahram alhamdulillah banyak bagi seorang wanita. Namun apabila dia tidak mendapatkan satu pun dari mahram-mahram tersebut, maka dia mendapatkan udur untuk tidak mengerjakan ibadah umrah dan dia tidak berdosa. Apabila seorang wanita memberanikan dirinya untuk umrah dalam keadaan tidak membawa atau tidak ditemani oleh mahram, maka umrah yang dia lakukan sah. Karena bukan termasuk syarat sahnya umrah harus memiliki mahram. Jadi mahramiyah ini adalah syarat wajib dan bukan syarat sahnya umrah. Namun dia melakukan sebuah dosa. Karena dia menyelisih hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah SAW melarang seorang wanita untuk bepergian tanpa mahram. Kemudian dia pergi bepergian tanpa mahram. Berarti dia sudah menyelisih ucapan atau sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu adalah tentang syarat-syarat wajib umroh. Kemudian kita menginjak pada poin yang selanjutnya yaitu tentang akhlak dan juga adab yang hendaknya diperhatikan oleh seorang yang melakukan ibadah umrah ini. Dan ini juga disebutkan oleh pengarang di sini. Di antaranya yang pertama, yang paling penting adalah menjaga keikhlasan. Bagaimana supaya umrah yang dia lakukan ini ikhlas lillahi ta'ala. Karena Allah SWT. Dia tidak mengharapkan di dalamnya riak, pujian dari manusia, penglihatan dari manusia, dan juga tidak mengharapkan didengar oleh manusia. Supaya apa? Supaya dia bisa mendapatkan pahala dan juga ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sebuah ibadah yang di situ dicampur antara keinginan untuk mendapatkan pahala dari Allah dan juga keinginan untuk mendapatkan pahala dari manusia. Allah SWT hanya menginginkan dari kita ibadah yang benar-benar ikhlas hanya untuk Allah SWT semata. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, "Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi, taraktuhu wa syirkah." Yang artinya Allah SWT berfirman di dalam hadis qudsi, Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu Maka barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan Kemudian dia menyekutukan aku di dalam amalan tersebut Artinya apa? Artinya menginginkan Allah dan juga menginginkan selain Allah Maka akibatnya tarok tuhu wa syirkahu Maka aku akan meninggalkan dia Dan juga akan meninggalkan kesyirikannya Allah tidak butuh dengan amalan yang demikian Oleh karena itu Maka Poin yang pertama ini harus diperhatikan. Bagaimana kita menjaga keikhlasan diri kita. Kemudian yang kedua, kata beliau adalah hendaknya seorang jamaah umroh berusaha bersungguh-sungguh untuk mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan umroh. Dengan cara membaca buku ataupun dengan menghadiri majelis ilmu yang isinya tentang penerangan ya ibadah umrah ini atau tata cara ibadah umrah ini. Dan juga jangan malu dia untuk bertanya kepada orang yang memang berhak untuk ditanya di dalam masalah ini. Jadi poin yang kedua adalah kita bersungguh-sungguh untuk mengetahui bagaimana tata cara ibadah umrah yang dibenarkan secara syariat dan dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga kata beliau di antara adab yang harusnya diperhatikan oleh jamaah adalah hendaknya mencari teman yang baik di dalam perjalanan ini. Karena teman yang baik ini akan berpengaruh yang baik juga bagi temannya. Baik dari segi ilmu maupun dari segi adab yang dia miliki. Kemudian di antara adab yang harus dimiliki seorang jamaah adalah hendaklah dia menjaga akhlak yang baik. Akhlakul karimah, akhlak yang baik kepada orang lain. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Hendaklah kamu bermuamalah, berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik. Berakhlak yang baik ini dituntut dari seorang muslim baik ketika dia di negaranya maupun ketika dia negara di negara orang orang lain. Kemudian di antara adab yang harusnya diperhatikan oleh seorang jamaah adalah hendaklah dia memanfaatkan waktunya benar-benar di dalam hal yang bermanfaat. Di antaranya adalah mengisi dengan ibadah-ibadah seperti zikrullah, kemudian membaca Al-Qur'an, berdoa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, mengoreksi diri sendiri. Yang penting menggunakan eh, waktu-waktu yang dia yang dia dapatkan selama di sini di dalam perkara-perkara yang bermanfaat baginya di dunia maupun di akhirat. Dan hendaklah dia menjaga lisannya. Tidak mengatakan kecuali yang baik. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Kemudian beliau SAW mengatakan, nikmatani maghbunan fihima kathirun minan nas. Kedua kenikmatan yang banyak dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Yang pertama adalah kesehatan, kemudian yang kedua adalah al-faragh, yaitu waktu luang. Oleh karena itu, manfaatkan waktu yang cuma sedikit di kota Madinah ini dan juga waktu yang cuma sedikit di kota Mekah ini dalam perkara-perkara yang yang bermanfaat. Kemudian yang terakhir beliau menyebutkan di antara adab yang harusnya dimiliki oleh seorang jamaah adalah jangan sampai dia menyakiti orang lain. Baik dengan lisannya maupun dengan perbuatannya. Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang Islam yang sejati itu adalah orang yang orang Islam yang lain itu selamat dari lisannya dan juga tangannya. Orang Islam yang sejati adalah orang yang Islam, orang Islam yang lain itu selama dari lisannya, dari gangguan lisannya. Baik umpatan, celaan, atau menghibah. Dan juga dari tangannya. Baik berupa pukulan maupun yang lain. Jadi orang yang Islam yang sejati yang demikian sifatnya. Kemudian beliau menyebutkan di sini bahwa di antara menyakiti orang lain adalah menyakiti orang lain dengan asap rokok. Ini yang perlu kita perhatikan. Bahwasanya asap rokok ini menyakiti orang lain. Dan ini diakui atau tidak. Bahwasanya asap ini menyakiti diri sendiri dan juga orang orang lain. Oleh karena itu di sini beliau menasihati kita semua supaya orang yang mendapatkan ujian seperti ini yaitu memiliki kebiasaan merokok hendaklah dia meninggalkan yang meninggalkan kebiasaan ini dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi taubat kepada orang yang bertobat kepadanya. Ini adalah di antara adab-adab dan juga akhlak yang hendaknya dimiliki oleh seorang yang menunaikan ibadah umrah ini. Kemudian yang poin yang selanjutnya adalah tentang arkanul umrah. Ya, kita mulai dari yang paling penting. Ya, kita akan membahas tentang amalan-amalan yang dilakukan ketika kita menunaikan ibadah umrah. Kita mulai dari yang paling penting yang dinamakan dengan rukun al-umrah. Arkanul umrah yaitu rukun-rukun umrah. Rukun-rukun umrah adalah perkara-perkara yang diwajibkan untuk dilakukan oleh orang yang melakukan ibadah umrah. Dan amalan-amalan ini atau perkara-perkara ini tidak ada gantinya. Artinya mau tidak mau harus dikerjakan oleh orang yang melakukan ibadah umrah. Tidak ada penebusnya, tidak ada gantinya. Dan rukun umrah itu ada tiga. Yang kita ingat-ingat, rukun umrah ini ada ada tiga. Yang pertama adalah al-ihram. Al-ihram maknanya adalah niat masuk di dalam ibadah yaitu niat masuk di dalam ibadah umroh. Ini adalah termasuk rukun umroh. Ya orang yang tidak niat, meskipun dia tawaf, dia sa'i, akan tapi dia tidak niat, maka ini tidak sah dan tidak diterima umrohnya. Rasulullah SAW bersabda, Innamal amalu bin niat. Sesungguhnya amalan itu dengan niat. Amalan itu dengan niat. Ini menunjukkan bahasanya Niat ini adalah termasuk rukun ya di dalam setiap amalan. Termasuk diantaranya adalah amalan umrah ini. Kemudian amalan yang kedua adalah tawaf atau rukun yang kedua dari umrah ini adalah tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah tujuh kali. Ini adalah termasuk rukun. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wal yattawafu bil baitil atiq yang artinya dan hendaklah mereka tawaf di sekitar rumah Allah yang kuno, yang sudah sangat lama. Ini adalah perintah dan menunjukkan bahwasanya tawaf ini adalah termasuk rukun di antara rukun-rukun umrah. Kemudian yang ketiga adalah sa'i yaitu berjalan dari sofa ke marwah. Kemudian dari marwah ke sofa dan seterusnya sampai tujuh kali maka ini dinamakan sa'i. Dan ini juga termasuk rukun umroh yang harus tidak mau eh, mau tidak mau harus kita kerjakan. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, Ayuhan nas is'au fa inna sa'ya kutiba alaikum fa inna sa'ya qad kutiba alaikum yang artinya wahai manusia hendaklah kalian bersa'i melakukan sa'i karena sesungguhnya sa'i telah diwajibkan kepada kalian ini adalah tiga perkara yang termasuk arkanul umrah, termasuk rukun-rukun umrah yang mau tidak mau harus kita kerjakan dan tidak ada gantinya. Seandainya salah seorang dari kita menunaikan ibadah umrah, kemudian dia pulang belum menunaikan tawaf, maka dia harus datang ke sini. Dia harus datang ke sini dan melakukan tawaf tersebut dan menyempurnakan umrah umrahnya. Demikian pula orang yang meninggalkan sa'i, kemudian dia pulang ke Indonesia, maka dia harus melakukan sa'i tersebut. Ya, dia harus datang ke sini dan melakukan sa'i tersebut dan menyempurnakannya dan tidak ada tebusannya, tidak ada ganti gantinya. Ini adalah arkanul umrah. Kemudian poin yang selanjutnya adalah kewajiban-kewajiban umrah. Kewajiban-kewajiban umrah adalah perkara-perkara yang wajib dilakukan oleh seorang yang umrah dan apabila ditinggalkan maka ada gantinya. Apabila ada ditinggalkan maka ada tebusannya, ada fidyahnya. Oleh karena itu kewajiban ini tingkatannya lebih rendah daripada yang pertama, daripada arkanul umrah, daripada rukun-rukun umrah. Karena kewajiban-kewajiban ini adalah amalan-amalan yang wajib tapi seandainya ditinggalkan maka masih ada tebusannya. Masih bisa diganti dan kewajiban-kewajiban umrah atau amalan-amalan yang wajib dilakukan ketika umrah ada dua saja. Ada dua amalan. Ya. Amalan yang pertama adalah niat dari miqat. Niat ihram dari miqat. Ini adalah sebuah kewajiban. Artinya apa? Seseorang apabila dia ihram atau niat masuk di dalam ibadah umrah ini setelah dia melewati mikot dan mikot kita dari Medina ini adalah mana? Dhul Hulaifah atau Bi'r Ali. Kewajiban kita adalah niat sebelum kita melewati mana? Bi'r Ali, sebelum kita melewati mikot. Bisa kita niat di sini di hotel, boleh. Atau kita niat sebelum kita sampai ke mi mikot. Boleh, yang penting jangan sampai kita melewati mikot kecuali dalam keadaan sudah ni niat. Ini adalah termasuk kewajiban. Apabila seseorang niat baru setelah sekilo, ya setelah mikot atau dua kilo setelah mikot, kemudian dia baru niat, maka dia sudah meninggalkan sebuah kewajiban. Ya, dia sudah meninggalkan sebuah kewajiban umroh. Apa akibatnya? Maka dia harus membayar dam. Ya, harus membayar Dam ini adalah fidyah atau tebusan ketika seseorang meninggalkan sebuah kewajiban. Ya, karena e, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan man nasiya min nusukihi syai'an aw tarakahu falyuhrik daman. Beliau mengatakan barang siapa yang lupa untuk melakukan sebuah nusuk yaitu sebuah kewajiban atau meninggalkannya maka adalah dia menumpahkan darah. Maksudnya adalah menyembelih kambing. Ya di mana kambing ini harus disembelih di kota Mekah, kemudian dagingnya dibagikan bagi orang-orang fakir yang ada di kota Mekah. Ini adalah fidyah atau tebusan bagi orang yang meninggalkan kewajiban. Oleh karena itu eh, nanti kalau kita sudah sampai mikot, hendaklah kita saling mengingatkan ya saling mengingatkan dan hendaknya pihak travel yang mengurus ya kepergian jamaah kita ini adalah memperhatikan dan juga mengingatkan jamaahnya karena ibadah umrahnya adalah ibadah yang jarang dilakukan sehingga mungkin sekali ada sebagian jamaah kita yang lupa ya untuk niat dari mikot atau niat dari sebelum sebelum mikot kemudian yang kedua eh, sebelumnya dalil dari Kewajiban yang pertama ini yaitu kewajiban untuk niat sebelum miqat adalah sabda Nabi SAW hunna lahun waliman ata alaihinna mimman min ghairi ahlihin mimman arad al-hajj wal umrah. Miqat itu adalah bagi penduduknya. Dan juga bagi siapa? Dan bagi orang yang melewati miqat tersebut meskipun dia bukan termasuk penduduk setempat mimman arad al-hajj wal umrah dari orang-orang yang menginginkan haji dan juga umrah. Ini menunjukkan bahasanya niat dari mikot atau sebelum mikot ini adalah termasuk kewajiban yang apabila ditinggalkan maka seseorang wajib untuk membayar dam. Kemudian kewajiban yang kedua ya kewajiban yang kedua adalah bertahalul. Kewajiban yang kedua adalah bertahalul, yaitu apa? Yaitu men memendekkan rambut atau mencukur habis rambut. Ini bagi laki-laki. Adapun wanita maka hanya diperbolehkan untuk memendekkan rambut. Ini adalah termasuk kewajiban. Jadi kalau kita sudah melakukan niat dari mikat dan juga bertahalul, berarti kita sudah melakukan kewajiban um umrah. Kewajiban umrah cuma ada dua. Sedangkan rukun ada berapa tadi? Ada tiga Kalau kita sudah melakukan arkanul umrah Rukun-rukun umrah Dan juga kewajiban-kewajiban umrah Ini kita sudah lega Ya kita sudah melakukan yang terpenting Di dalam ibadah umrah Umrah ini Ya sekali lagi saya ulangi Rukun umrah ada niat Kemudian tawaf sa'i kewajiban, kewajiban umrah ada dua Yang pertama adalah niat dari mikot Kemudian yang kedua adalah apa? Bertahalul Ini kalau kita sudah lakukan kita sudah lega Tinggal poin yang selanjutnya kita mengetahui perkara-perkara yang disunahkan. Ya perkara-perkara yang disunahkan ketika melakukan ibadah ibadah umrah ini. Dan perkara-perkara yang disunahkan ini bukan berarti kita meremehkan. Ya, jangan sampai kita meremehkan perkara-perkara yang disunahkan. Justru disinilah ya perbedaan antara kita dengan saudara kita disinilah kita berlomba-lomba untuk mendapatkan siapa di antara kita yang paling banyak pahalanya. Mungkin semuanya dari kita ini sama. Semuanya melakukan rukun umrah dan semuanya melakukan kewajiban um umrah. Bedanya apa kita dengan saudara kita? Adalah tentang perkara-perkara yang disunahkan. Tentunya semakin banyak seseorang melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW. Ya ketika melakukan ibadah umrah ini semakin bagus, semakin baik. Ya, dan di antara sunnah-sunnah atau perkara-perkara yang mustahab yang dilakukan oleh orang yang umrah, di antaranya adalah mandi sebelum dia ihram. Mandi sebelum dia ihram. Dan cara mandinya adalah seperti kalau kita mandi Jumat dan juga mandi janabah. Ini adalah hukumnya sunnah. Seandainya kita tidak lakukan tidak masalah. Kemudian di antara sunnahnya adalah seseorang atau seorang laki-laki memakai dua potong pakaian yang atas maupun yang bawah dan disunahkan berwarna putih disunahkan berwarna putih jadi warna putih ini bukan suatu yang wajib seandainya seseorang memakai pakaian ihram yang berwarna hijau atau biru maka diperbolehkan tapi sunnahnya adalah berwarna putih kemudian disunahkan sebelum kita ihram ya kita mengambil perkara-perkara yang memang perlu diambil. Yang diantaranya seperti memotong kuku. Ya, daripada nanti kita sudah ihram dan kita dilarang untuk memotong kuku, kemudian kita ingin memotongnya, maka lebih baik kita potong sekarang. Ya, kemudian juga memendekkan kumis. Ya, dan mencabut bulu ketiak. Ini juga termasuk sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula membersihkan bulu kemaluan. Ya ini kita bersihkan dan ini termasuk perkara yang disunahkan. Adapun jenggot maka ini tidak boleh diambil baik dalam keadaan ihram maupun di luar ihram. Yang jenggot bagi laki-laki ini tidak boleh diambil baik dalam keadaan ihram maupun di luar ihram. Yang karena Rasulullah SAW mengatakan khaliful musyrikin. Hendaklah kalian menyelisih orang-orang musyrikin. Bagaimana caranya? Caranya dengan potonglah kumis kalian. Wa'afu al-liha dan biarkanlah jenggot kali kalian. Jadi perintah Nabi Muhammad SAW bagi laki-laki adalah supaya memotong kumisnya, yaitu memendekkan kumisnya dan juga membiarkan jenggotnya. Jadi ini adalah sunnah Rasulullah SAW, adalah jalan Rasulullah SAW dan juga para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara sunnah ketika umrah ini adalah ketika ihram, ya ketika kita ihram, yaitu niat untuk melakukan ibadah umrah ini, maka disunahkan kita mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Disunahkan kita mengatakan labbaik Allahumma umrah. Dan ini bukan niat. Karena niat itu letaknya di dalam hati kita ya niat itu di dalam hati kita. Ataupun adapun ucapan labbaik Allahumma umrah, maka ini bukan niat. Ini adalah sekedar sebuah amalan. Ya, sebuah amalan yang kita kerjakan ya ketika kita mau melakukan ihram ini. Itu mengatakan labbaik Allahumma umratan. Kemudian disunahkan kita ihram yaitu niat masuk di dalam ibadah umrah ini setelah menunaikan sholat. Ya bisa sholat fardu maupun sholat sunnah. Ya disunahkan kita masuk ihram atau niat masuk di dalam ibadah umrah ini setelah menunaikan sholat. Baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Kemudian disunahkan ihramnya adalah ketika kita menaiki kendaraan. Ya ketika kita naik kendaraan. Jadi misalnya nanti Eh, bapak Ibu sekalian sampai di Mikot ya biasanya turun ya kemudian kita misalnya pas di sana pas sholat asar misalnya kita sholat asar dulu eh, kita ihramnya setelah sholat asar kapan ketika kita sudah naik kenda kendaraan ini sunnahnya ini adalah perkara yang sunnah artinya dianjurkan seandainya bapak ya ihramnya dari hotel ya atau ihramnya nanti setelah sampai mikot sebelum turun silahkan tapi sunnahnya adalah dilakukan ihram tersebut setelah sholat dan juga dilakukan di atas kendaraan. Itu adalah perkara-perkara yang sunnah. Kemudian disunahkan kita setelah ihram atau setelah kita niat masuk ibadah e, umrah ini kita memperbanyak talbiyah. Yaitu ucapan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini diulang-ulang. Dari semenjak kita niat dan diakhiri nanti ketika kita sudah mau tawaf. Jadi ketika kita masuk hotel nanti masih disunahkan kita memperbanyak talbi talbiyah. Sampai kapan? Sampai kita mau to tawaf. Ketika kita mau tawaf silahkan kita menghentikan talbiyah kita. Dan untuk laki-laki ini disunahkan mengeraskan suaranya. Untuk laki-laki disunahkan mengeraskan suaranya. Adapun wanita maka merendahkan suaranya. Kemudian ketika tawaf, ya disunahkan beberapa perkara. Ya, per, ber, beberapa perkara yang disunahkan ketika kita melakukan tawaf. Di antaranya apa? Di antaranya adalah bagi laki-laki ini membuka bahu sebelah kanan. Yang dinamakan dengan al-ittiba, yaitu membuka bahu sebelah kanan dan menaruh ujung kain yang ada di atas ini dua-duanya ditaruh di atas bahu sebelah kiri. Ya, ini dinamakan al-ittiba dan ini hukumnya sunnah. Kapan dibukanya? Ketika kita mau tawaf. Ketika kita mau tawaf. Setelah tawaf, ya selama tawaf kita buka, kemudian setelah tawaf kita kembalikan lagi ke keadaan semula. Jadi membuka bahu kanan ini bukan dilakukan sejak kita di sini bukan. Karena sebagian jamaah kita lihat itu sudah membuka bahu sebelah kanan itu sebenarnya dari Madinah. Ini tidak. Jadi al-ittiba ini hanya disunahkan ketika kita sedang tawaf dan tawafnya pun bukan tawaf yang sembarangan. Ya, yang disunahkan untuk ittiba adalah diantaranya tawaf umroh. Ya di sana ada tawaf sunnah maka tidak tidak disunahkan untuk ittiba. Kemudian sunnah yang kedua atau perkara yang dianjurkan yang kedua adalah ar-ramal atau ar-ramlu Maksudnya adalah memendekkan jarak ketika e, memendekkan apa? Memendekkan dalam lari. Itu memendekkan langkah ketika berla, berlari. Jadi pada tiga putaran yang pertama. Ya tiga putaran yang pertama ketika kita tawaf ini disunahkan kita untuk romlo. Yaitu apa? Mempercepat dan juga memperpendek langkah. Ini yang disunahkan. Ini bagi siapa? Ini bagi laki-laki saja. Adapun wanita maka berjalan seperti biasa. Ini hukumnya sunnah. Seandainya tidak kita kerjakan maka tidak masalah. Kemudian disunahkan kita ketika tawaf setiap putaran kita bisa mencium hajar aswad. Disunahkan ya setiap tawaf kita bisa mencium hajar aswad. Kalau misalnya tidak bisa mencium maka boleh kita istilam yaitu apa? mengusap hajar aswad. Ya, mengusap hajar aswad, kemudian kita mencium tangan kita. Ini disunahkan. Kalau kita tidak mampu untuk menciumnya. Kalau tidak mampu dengan tangan kita, maka boleh kita mengusap dengan barang yang lain. Contohnya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah dengan tongkat. Ya, memegang hajar aswad dengan tongkat, kemudian mencium tongkat tersebut. Kalau misalnya tetap tidak mampu, karena banyaknya manusia saat itu maka bisa dengan isyarah, yaitu dengan isya isyarat. Kalau kita bisa mencium ataupun bisa memegang hajar aswad dengan tangan kita maupun dengan tongkat, maka disunahkan kita membaca Bismillahi Allahu Akbar. Ya sambil mencium atau sambil memegang, kita disunahkan untuk membaca Bismillahi Allahu Akbar. Tapi kalau tidak bisa mencium maupun memegang, tapi hanya bisa memberikan isyarat dari dari jarak jauh, maka disunahkan kita membaca Allahu Akbar. Disunahkan kita membaca Allahu Akbar. Ya. Kemudian kita disunahkan untuk ketika kita tawaf untuk memperbanyak doa, memperbanyak zikir, membaca Al-Qur'an dan tidak ada doa-doa khusus setiap putarannya ya setiap putaran yang pertama misalnya membaca doa ini atau putaran yang kedua membaca doa ini maka ini tidak ada doa yang khusus kemudian ketika kita sampai di rukun yamani maka disunahkan kita untuk mengusap rukun yamani ya disunahkan untuk mengusap rukun yamani ini adalah rukun atau pojokan sebelum rukun hajar aswad ya jadi ini e, rukun hajar aswad kemudian sebelumnya ini adalah rukun Yamani. Ketika sampai di rukun Yamani kita disunahkan untuk mengusap dan tidak disunahkan untuk mencium. Tidak disunahkan untuk mencium rukun Yamani. Jadi yang disunahkan untuk dicium adalah rukun Hajar Aswad saja. Seandainya kita tidak bisa mengusap, maka tidak disunahkan untuk memberikan isya, isyarat. Jadi isyarat dan juga mencium itu hanya dilakukan di mana? Di rukun Hajar aswad. Adapun di rukun yamani yang disunahkan hanya mengusap saja. Kalau kita tidak mampu mengusap, maka kita tinggalkan. Kemudian disunahkan setelah kita melewati rukun yamani membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dibaca di mana antara rukun yamani dengan rukun Hajar Aswad. Ini diperbanyak. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian setelah kita sampai rukun ajar Aswad, disunahkan kita seperti tadi sampai tujuh kali. Ya setelah selesai, maka kita menuju ke makom Ibrahim yang posisinya di sebelah sini. Ya kemudian sambil membaca ayat Wattakhidu mim makomi Ibrahim musalla. Ini disunahkan, dianjurkan kita untuk membaca ayat ini. Kemudian kita melakukan sholat dua rakaat di belakang makam Ibrahim. Dan ini hukumnya sunnah. Ya bukan rukun, bukan wajib. Hukumnya sun, sunnah. Dilakukan di mana? Di belakang makam Ibrahim. Jadi kita menjadikan makam Ibrahim itu antara diri kita dengan Ka'bah. Dan ini hukumnya sunnah. Hukumnya mustahab. Seandainya kita tidak menemukan tempat di sini karena banyaknya orang, maka silahkan kita menunaikan dua rakaat ini di tempat yang lain. Ya, yang kita baca pada rakaat yang pertama adalah Al-Kafirun. Kemudian pada rakaat yang kedua kita membaca Kulhuallah. Ini hukumnya juga sunnah. Seandainya kita membaca surat yang lain boleh. Kemudian perlu kita ketahui bahasanya tawaf ini disyaratkan untuk bertoharoh. Ya tawaf dalam keadaan bersu, bersuci. Ya tidak boleh seseorang bertawaf dalam keadaan tidak bersuci. Kemudian sa'i. Ya, sa'i ini sunnahnya sebelum kita menuju ke sofa, kita membaca ayat. Ya, yang bunyinya inna sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima wa man tatawa khairan fa innallaha syakirun alim. Kalau bisa dihafal bagus. Tapi kalau tidak hafal maka boleh kita membacanya. Kemudian kita disunahkan untuk naik di atas bukit sofanya, naik di atasnya. Kemudian kita menghadap ke kiblat dan diusahakan kita bisa melihat Ka'bah. Kemudian disunahkan kita untuk mengangkat tangan, kemudian membaca zikir yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang dibaca? Disunahkan kita pertama membaca takbir tiga kali. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian membaca tahlil dua kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syain qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Jadi takbir tiga kali Kemudian membaca tahlilnya berapa kali? Dua kali Baru setelah itu kita disunahkan untuk berdoa Ya, disunahkan untuk berdoa Dengan doa apa saja dan ini termasuk doa yang mustajab. Yang dalam keadaan seperti ini, ini adalah termasuk doa yang mustajab. Kemudian setelah itu kita membaca takbir kembali tiga kali. Membaca takbir kembali tiga tiga kali. Kemudian membaca tahlil tadi dua kali lagi. Kemudian setelah itu kita berdoa kembali. Jadi takbirnya sudah berapa kali tadi? Enam. Ya tiga sama tiga. Tahlilnya berapa kali? Sudah empat. Doanya sudah berapa kali? Dua kali. Setelah berdoa, kita tutup dengan takbir tiga kali dan juga tahlil dua kali. Jadi semuanya takbirnya sembilan kali. Kemudian tahlilnya enam kali dan doanya dua, dua kali. Ini kita lakukan di atas sofa dan itu hukumnya sunnah. Seandainya kita nanti datang ke sofa, ya, kemudian karena rombongan sudah tergesa-gesa ingin berangkat lagi, kemudian kita hanya berdiri di sana boleh, ya, boleh dan tidak mempengaruhi sah tidaknya sa'i kita. Kemudian kita turun menuju ke Marwah. Kemudian antara Sofa dan Marwah di sana ada dua alamat warna hijau. Ya maka di antara dua alamat ini kita disunahkan untuk berlari. Dan ini hanya disunahkan bagi laki-laki saja. Adapun wanita maka berjalan seperti biasa. Dan tidak ada doa khusus ya ketika kita dalam keadaan sa'i baik dari sofa ke marwah ataupun dari marwah ke sofa ini tidak ada doa yang khusus atau zikir yang khusus jadi silahkan kita memperbanyak zikir dan doa e, sebanyak mungkin setelah kita sampai ke marwah kita juga disunahkan untuk bisa naik di atas bukit marwah kemudian diusahakan bisa menghadap ke kiblat dan melakukan seperti yang kita lakukan ketika di atas sofa ya takbirnya 9 kali tahlilnya 6 kali Kemudian kita berdoa di sela-sela di sela-selanya. Kemudian kita turun kembali menuju sofa, ya semuanya tujuh kali dan terakhir kali kita nanti sampai ke ke Marwah. Itu adalah sunnahnya ketika sa'i. Kemudian sunnah yang berkaitan dengan bertahalul. Yang afdal bagi laki-laki adalah al-halq, yaitu mencukur habis rambut kepala kita atau gundul maka ini lebih afdal daripada memendekkan rambut. Dalilnya adalah hadis ketika Rasulullah SAW memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang me menggundul kepalanya. Beliau SAW mengatakan, Allahumma gfirlil muhallikin. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang menggundul. Maka para sahabat bertanya, Ya Rasulullah wal muqassirin. Ya Rasulullah tolong doakan dengan untuk orang-orang yang juga dipendekkan. Maka beliau mengatakan Allahumma gfir lil muhallikin. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang gundul. Para sahabat berkata, berkata lagi ya Rasulullah, walil muqassirin. Doakan bagi orang-orang yang muqassirin, orang-orang yang memendekkan rambutnya. Kemudian beliau mengatakan Allahumma gfir lil muhallikin. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang menggundul. Kemudian para sahabat berkata lagi, Kemudian baru setelah itu beliau mengatakan wal mukasiri Dan juga ya Allah ampunilah orang-orang yang memendekkan rambutnya. Di sini Rasulullah SAW mendoakan tiga kali bagi orang yang menggundul rambutnya. Menunjukkan bahasanya adalah lebih afdal daripada orang yang hanya sekedar memendekkan. Kemudian kalau kita hanya ingin memendekkan, maka yang perlu kita perhatikan adalah kita memendekkan semua rambut kita. Jadi jangan hanya kita memilih bagian depan atau bagian belakang atau bagian samping tidak. Tapi kita memendekkan semua ya semua rambut kita, diratakan semuanya. Diratakan semuanya. Kemudian boleh bagi kita untuk memendekkan rambut sendiri. Ya, boleh kita memendekkan rambut sendiri kalau memang dimudahkan. Dan boleh kita memendekkan rambut saudara kita. Ya, meskipun kita sendiri belum ihram, eh belum tahallul. Boleh kita memendekkan rambut saudara kita dan orang lain juga boleh memendekkan rambut kita meskipun dia belum tahallul. Ini adalah perkara-perkara yang disunahkan ya ketika e, melakukan ibadah umrah ini. Kemudian yang poin yang terakhir adalah tentang mahdzuratul ihram. Yaitu perkara-perkara yang dilarang ketika kita sedang melakukan ihram. Jumlahnya ada sembilan Jumlahnya ada sembilan Yang pertama dilarang kita untuk mengambil rambut baik rambut kepala maupun rambut yang lain. Ini dilarang. Yang dilarang kita untuk mengambil rambut ketika kita sudah niat masuk ya ihram. Yang ketika kita sudah niat masuk dalam ibadah umrah, maka tidak boleh mengambil sedikit pun dari rambut yang ada di dalam badan kita. Kemudian yang kedua, kita dilarang untuk memotong kuku. Dan ini adalah ijma' para ulama dari kalangan empat madhab bahasanya orang yang umrah maka dilarang baginya untuk memotong kukunya. Kemudian yang ketiga, dilarang dia untuk memakai minyak wangi. Dilarang dia untuk memakai minyak wangi karena Rasulullah SAW melarang yang demikian itu. Baik minyak wangi di badan maupun minyak wangi di e, pakaian, maka kedua-duanya di, dilarang. Kemudian yang keempat, dilarang bagi seorang yang muhrim untuk menutup kepalanya ataupun menutup wajahnya dengan sesuatu yang menempel. Contohnya seperti memakai kopiah. Maka ini tidak diperbolehkan. Atau e, memakai topi. Maka ini tidak diperbolehkan. Karena Rasulullah SAW melarang yang demikian itu. Kemudian yang kelima, dilarang bagi laki-laki untuk memakai pakaian yang membentuk badan ya membentuk tangan misalnya atau membentuk kaki atau membentuk telapak kaki maka ini tidak diperbolehkan ya contohnya seperti kaos kaki ini tidak diperbolehkan karena membentuk kaki kita kaos tangan juga demikian tidak diperbolehkan karena membentuk telapak tangan kita memakai jubah seperti ini juga tidak diperbolehkan karena dia membentuk tangan kita ya dan juga eh, pakaian-pakaian e, yang lain ya yang membentuk badan maka ini tidak diperbolehkan untuk dikenakan bagi orang yang yang muhrim. Lima perkara ini yaitu apa saja tadi? Memotong rambut, kemudian memotong kuku, kemudian memakai minyak wangi, ya kemudian menutup kepala dan juga yang terakhir memakai pakaian yang membentuk badan bagi laki-laki. Maka kalau misalnya dilakukan karena tidak tahu atau lupa ini tidak terkena apapun. Ya orang yang melakukan larangan-larangan itu tadi sementara dia tidak, tahu ya atau lupa dan tidak sengaja maka dia tidak terkena tebusan apapun. Namun apabila dia sudah tahu hukumnya dan dia langgar dengan sengaja maka dia berkewajiban untuk membayar fidyah membayar tebusan dan tebusan di sini dia diberi tiga pilihan memilih salah satu dari tiga tebusan. Tebusan yang pertama adalah membayar dam, yaitu menyembelih kambing. Boleh. Atau pilihan yang kedua, memberi makan enam orang miskin. Memberi makan enam orang miskin. Dan satu orang miskin itu kurang lebih satu setengah kilo. Satu orang miskin itu kurang lebih satu setengah kilo. Jadi kalau enam orang, sembilan kilo. Atau kalau misalnya tidak membayar dam dan juga tidak memberi makan enam orang miskin, maka yang ketiga diperbolehkan dia untuk berpuasa. Berapa hari? Tiga hari. Yang berpuasa selama tiga, tiga hari. Ini kalau dilakukan larangan-larangan ini dalam keadaan dia sadar. Sesadar-sadarnya kemudian dia lakukan. Ya maka dia berkewajiban untuk membayar fidyah ini. Kemudian diantara larangan-larangan ihram ya, yang keenam adalah tidak boleh seorang yang ihram membunuh hewan darat atau membunuh buruan yang merupakan hewan darat atau binatang darat. Dan ya, ini tidak boleh dilakukan. Jadi tidak boleh orang yang ihram berburu hewan darat. Demikian pula tidak boleh membantu orang lain untuk berburu. Ya juga tidak diperbolehkan. Kalau misalnya dia berburu hewan darat maka ada hukumannya, ada tebusannya disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang ketujuh, di antara larangan-larangan ihram adalah melakukan akad nikah. Yang melakukan akad nikah ini tidak diperbolehkan. Ya tidak boleh orang yang ihram menikah dan juga tidak boleh menikahkan. Dan juga tidak boleh meminang. Ya ini semuanya dilarang. Tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan dan juga tidak boleh meminang. Kemudian yang kedelapan, dilarang orang yang ihram untuk melakukan jima. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang kesembilan, dilarang untuk bercumbu. Ya, bercumbu dengan istrinya, ini tidak diperbolehkan. Jadi larangan yang kedelapan adalah berjima. Ini adalah termasuk larangan ihram. Dan seorang muhrim atau seorang yang umrah yang melanggar larangan ini yaitu melakukan jima sebelum dia melakukan sa'i sebelum dia melakukan sa'i dan melanggar larangan ini maka umrah dia rusak yang pertama umrahnya rusak kemudian yang kedua dia berkewajiban untuk menyempurnakan umrahnya sampai akhir jadi bukan berarti rusak kemudian dia boleh pergi tidak harus disempurnakan harus dia sa'i kemudian dia bertahalul Kemudian yang ketiga berkewajiban dia untuk mengulangi umrohnya. Mengulangi dari mana? Mengulangi dari mikot yang pertama. Kalau dia kemarin umroh dari Madinah, maka dia harus umroh dari dari Madinah. Kemudian yang keempat berkewajiban dia untuk membayar dam, yaitu menyembelih kambing di Mekah, kemudian dibagikan bagi orang-orang fukara yang ada di di Mekah. Ini apabila jima tersebut dilakukan sebelum dia melakukan sa'i. Tapi kalau dilakukan setelah sa'i, sebelum dia bertahalul, maka umrahnya tidak rusak. Jadi umrahnya tetap sah dan dia berkewajiban untuk menyempurnakan ya sampai akhir dan dia tidak berkewajiban untuk mengulangi umrah tersebut tetapi dia berkewajiban untuk membayar dam. Ya tetap berkewajiban untuk membayar dam yaitu menyembelih kambing di Mekah dan dibagikan bagi orang-orang fakir miskin yang ada di di Mekah. Baik, alhamdulillah itu adalah tentang tata cara ringkas dari ibadah umrah. Semoga Allah SWT memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk menunaikan ibadah ini dan sekali lagi saya berpesan. Ya, jangan malu untuk bertanya. Ya, jangan malu untuk bertanya. Ya, kalau misalnya ada iskal, ya ada masalah dan kita ragu-ragu maka segera ditanyakan. Jangan sampai sudah dilakukan amalannya baru setelah itu ditanyakan kepada orang lain. Ya nanti yang ada adalah penyesalan. Tapi, uh, eh, kita menjawab beberapa pertanyaan yang datang kepada kita. Uh, waktu sa'i di antara lampu hijau tidak ada bacaan khusus. Kalau sambil lari-lari kecil baca Rabbighfir warham wa takarram dan seterusnya Tolong jelaskan. Ya, jadi ketika kita sa'i, ya ketika kita sa'i, baik di luar e, tanda lampu hijau maupun di dalam ya tanda lampu hijau, maka tidak ada zikir yang khusus. Ya, tidak ada zikir yang yang khusus. Tapi silahkan kita membaca zikir semampunya, yang membaca doa, membaca istighfar, atau membaca Al-Quran, Al dan tidak dikhususkan dengan zikir-zikir tertentu. Bagaimana hukumnya kalau kita umrah tapi baru sekian putaran batal? Apakah harus mengulang atau meneruskan? Ini khilaf yang di kalangan para ulama apakah ketika seseorang tawaf ya kemudian dia batal wudhunya, apakah dia mengulang dari awal atau dari atau melanjutkan? Dan yang lebih hati-hati tentunya kalau kita mengulang dari awal. Ini kurang jelas pertanyaannya. Bagaimana Ustaz dengan TKW yang tidak ada mahramnya juga umrahnya dan juga berhaji, gimana hukumnya? Seorang wanita yang bepergian tanpa mahram, maka hukumnya termasuk maksiat. Ya, termasuk maksiat dan berdosa. Dan apabila seseorang datang umrah ataupun haji tanpa bersama mahram yaitu bagi wanita kemudian dia datang tanpa bersama mahram maka dia berdosa. Akan tetapi haji dan juga umrahnya ini tetap sah dan kewajiban dia banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah tahu hukumnya, maka banyak memohon ampun kepada Allah dan bertobat dan berjanji untuk tidak mengulangi ini kembali. Apa ada tawaf wada untuk umrah sebagaimana tawaf wada untuk haji? Jumhur ulama mengatakan ada. Ya dan disyaratkan kita tawaf wada ketika umrah. Jadi ketika nanti Bapak Ibu sekalian meninggalkan Mekah mau pulang ke Indonesia, maka disyariatkan kita untuk menunaikan tawaf wada. Akan tetapi tawaf wada ketika umrah ini tidak wajib. Ya tawaf wada ketika umrah ini hukumnya sunnah. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Adapun tawaf wada ketika haji maka hukumnya termasuk wajib, termasuk kewajiban haji. Jadi seandainya kita nanti tidak tawaf wada setelah umrah maka tidak masalah. Jika tidak dilaksanakan wada untuk umrah apakah kita terkena dam? Sudah terjawab ada beberapa hal yang membatalkan tawaf wada. Ya tawaf wada ketika umrah sekali lagi hukumnya sunnah. Jadi seandainya tidak dilakukan maka tidak masalah. Bila mewakilkan umrah atau haji, apakah orang yang mewakilkan tersebut sudah melakukan umrah atau haji juga atau dia hanya mewakilkan sedangkan diri dia sendiri belum umrah? Ya termasuk syarat orang yang mau mengumrahkan atau menghajikan Dia harus sudah umrah terlebih dahulu nya dia harus sudah umrah terlebih dahulu. Karena Rasulullah SAW dulu pernah mendengar pernah mendengar seseorang berkata labbaik Allahumma an subrumah. Ya Allah, aku ingin umrah untuk subrumah. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, siapakah subrumah? Dia mengatakan dia adalah saudara saya. Maka Rasulullah bertanya sallallahu alaihi wasallam, "Apakah engkau sudah menghaji, menghajikan untuk dirimu sendiri?" Dia mengatakan belum. Kemudian beliau, e, Rasulullah SAW mengatakan, hajilah untuk dirimu sendiri, baru setelah itu kamu menghajikan untuk subrumah. Ini menunjukkan bahasanya disyaratkan bagi orang yang mau mengumrohkan atau menghajikan ini adalah orang yang sudah umroh atau haji sebelumnya. Bagaimana dengan mahram-mahramnya orang lain yang dibuat oleh perusahaan supaya bisa berangkat dengan membayar kepada bagian paspor? Ya mahram di dalam agama kita ini sudah ditentukan oleh agama. Jadi mahram adalah orang-orang tertentu yang sudah punya sifat-sifat dan kriteria-kriteria tertentu. Yang diantaranya adalah mahram karena nasab, ya seperti bapak, anak, ya kemudian paman dari pihak laki-laki maupun pihak bapak maupun ibu. Ini adalah mahram dari nasab. Dan di sana ada mahram yang terjadi karena besanan. Ya maka mertua laki-laki, menantu laki-laki ini termasuk mahram. Ya kemudian di sana ada mahram yang terjadi karena susuan. Ya jadi e, di antaranya adalah saudara laki-laki sepersusuan, maka ini juga termasuk mahram. Jadi mahram dalam Islam sudah ditentukan dan tidak ada yang dinamakan dengan mahram buatan. Bagaimana hukumnya mengumrohkan orang tua yang telah meninggal? Boleh kita mengumrohkan orang tua yang sudah meninggal. Ya karena dulu ada seorang sahabi ya, ada seorang wanita sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW bahwasanya ibunya meninggal sementara dia dulu pernah bernadar untuk menunaikan ibadah haji. Ya, ibunya meninggal sementara dia pernah bernadar untuk menunaikan ibadah ibadah haji. Bolehkah saya menghajikan orang tua saya, menghajikan ibu saya? Maka Rasulullah SAW bertanya kepada wanita ini, seandainya ibumu punya hutang, apakah engkau akan membayarnya? Dia mengatakan, iya ya Rasulullah. Hutangnya dia terhadap Allah itu lebih berat untuk dibayar. Artinya apa? Beliau menyeru wanita ini untuk menghajikan ibunya yang sudah meninggal. Menunjukkan bolehnya kita mengumrahkan orang tua kita yang sudah meninggal. Bolehkah seseorang yang sedang umroh mengambil mikotnya beberapa kali? Ya, kita mengambil mikotnya sekali saja dan mikat ini sudah ditentukan di dalam syariat. Jadi kalau orang datangnya dari Madinah, maka mikatnya dari Dzulhulaifah. Bila taufiq daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.